Bismillah <clears throat> kita lanjutkan ba yaitu tamyizul adadain yaitu tamyiz dari dua bilangan yaitu di sini mi'atun wa alfun bilangan 100 dan sampai seribu wa mudha'afatuhuma dan kelipatan dari keduanya berarti 100, 200, 300 dan 1000 terus sampai ke atas. Yakunu mufradan majruran. Tamiznya ini kata beliau itu selalu berbentuk mufrad kemudian dibaca majrur. Ya, berbentuk isi mufrad harokatnya nanti selalu berharokat majrur. Sawa'un akana muzakkaron am muannasan. Sama saja Tamiz tadi itu dia adalah tamiz yang muzakkar atau tamiz yang muannas. Hukumnya sama. Ya, tetap dia itu terbentuk dari isi mufrad kemudian berharokat majrur muzakkarkah dia ataukah muannaskah dia seperti najaha mi'atu talibin. Ya, telah berhasil 100 orang pelajar laki-laki. Atau najahat mi'atu talibatin. Telah berhasil 100 orang pelajar wanita. Yang ketiga, najaha alfu talibin. Telah berhasil 1000 orang pelajar laki-laki dan yang keempat adalah najahat al-futalibah. Ya. Najahat al-futalibatin. Ini bilangan 100 sampai 1000 dan kelipatannya. Kelipatannya itu berarti 100, 200, 300 dan seterusnya. tamisnya itu mufrad, majrur, terserah mau muzakkar, mau muannas sama saja. Ya. Adapun kalau nanti muzakar atau tidakkah tamyiz tersebut ya, itu pengaruhnya nanti di fiilnya. Artinya alfun sama mi'atun ini kan lafadznya lafadz yang bebas. Bisa lafadz muzakar, bisa lafadz muannas. Tergantung tamyiz setelahnya. Nah, maka fiil itu kapan dibuat muzakkar, kapan dibuat muannas, itu dilihat ke tamiznya, bukan dilihat ke bilangan alfunnya atau bilangan mi'ahnya. Paham? Makanya dibuat ditulis najaha mi'atu talibin. Mi'atu ya tetap mi'atu bacanya. Padahal tamyiznya muzakkar. Terus contoh yang kedua najahat memakai taknis. Mi'atu talibatin. Ya, tetap dibaca mi'atu tapi kenapa najahat dipakaikan tak taknis? Karena Tamiznya itu adalah muannas. Artinya menghukumi fiil kapan muzakkar atau kapan muannasnya nanti itu dilihat di Tamiznya, Ya, itu dilihat di Tamiznya nanti. Itu yang kedua, yang ba. Seperti ini pembahasannya kurang lebih seperti yang kemarin sudah kita bahas di awal-awal pembahasan masalah tamiz bilangan dan anda lihat pembahasannya hampir kebanyakannya sama ya. Jadi mungkin nanti ada yang anda baca percepat. Kemudian berikutnya al-adadani. Dua bilangan. Wahidun dan isnani. Bilangan satu dan bilangan dua. Yuwafiqani al-ma'duda da'iman fit tazkiri wa ta'nis bilangan satu dan bilangan dua ini keduanya itu selalu mencocoki makdudnya. Makdud di sini maksudnya tamiznya, kata yang setelahnya atau bilangan yang dihitung. Ya, kata yang dihitung makdud itu artinya sesuatu yang dihitung. Karena dia kan nanti nggak punya tamyiz ya. Disebutkan kemarin bilangan satu dan bilangan dua itu posisinya selalu sebagai naat. Kenapa? tidak memakai tamiz. Kenapa tidak membutuhkan tamiz? Karena bilangan satu dan bilangan dua ini ya, itu sudah dicukupkan dengan lafaz isim mufrad dan lafaz isim musanna. Berbeda dengan tiga sampai seterusnya. Ya, makanya tidak ada penggunaannya sebagai tamiz. Fit tazkiri wa ta'nis baik dari sisi muzakkar ataupun muannasnya. Ma'dudnya ya, ma'dud di sini nanti maksudnya man'udnya Ya, makdud di sini nanti maksudnya adalah man'utnya karena bilangan satu dan bilangan dua itu selalu sebagai na'at. Artinya kalau sebagai na'at dia nanti posisinya memiliki manut. Makdud itu kata yang dihitung. Inda tazkiri nakulu ketika lafadz muzakkar kita katakan wahidun isnani. Ya, satu dan dua tapi untuk lafadz muzakarnya. Wa inda ta'nisi dan untuk lafat muannasnya nakulu wahidatun isnatani. Ya, wahidatun satu tapi untuk jenis perempuan, isnatani dua tapi untuk jenis perempuan. Fanakulu rojulun wahidun. Kita katakan rojulun wahidun, laki-laki yang satu. Ya, wahidun di sini sebagai naat, rojulun sebagai man'ud dan sebagai ma'dud. Ya, sebagai man'ud dan dia sebagai ma'dud. Imra'atun wahidatun rajulani isnani imra'atani isnatani. Wala ya'ti ba'daha tamyizun. Tidak datang setelah bilangan satu dan dua tadi itu tamyiz. Karena sudah kita sebutkan kaidahnya kemarin. Kenapa bilangan satu dan dua tidak membutuhkan tamyiz? Karena diantara alasannya yang pertama adalah dia itu selalu sebagai naat. Artinya yang dia butuhkan itu adalah man'ud, bukan tamiz. Kemudian yang kedua, posisi bilangan satu dan dua itu sudah tercukupkan dengan bilangan isi mufrad dan isi musanna. Berarti ketika kita ingin mengatakan dua rumah, kita katakan baitani. Kita ingin katakan satu rumah, yaitu kita katakan adalah baitun sudah dicukupkan dengan lafadz mufrad dan lafadz musannanya. Makanya dikatakan tidak datang setelahnya tamyiz. Artinya bilangan satu dan bilangan dua tidak memiliki tamyiz. Ini juga sudah kita pelajari. Sanian yang kedua, al-a'dadu al-murakkabatu. Ya. Bilangan-bilangan yang murakkab ahada asyara bilangan 11 sampai tis ata asyara sampai bilangan ke-19. Al-a'dadu al-murakkabatu tashmalu min ahada asyara ila tis ata asyara. Summiyat murakkabatan li'annaha tatarakkabu min juz'aini bila fasilin bainahuma. Bilangan murakkab, bilangan-bilangan murakkab itu adalah bilangan yang mencakup dari bilangan 11 sampai 19. Jadi kalau dikatakan al-a'dadu al-murakkab, yang kalian tergambarkan itu adalah bilangan 11 sampai 19. Itulah a'dadul murakkab. Karena kan nanti ada mufrad, murakkab, ada ma'tuf. Ya, bilangan kan ada tiga ya. Ada murakkab, ada al-fadul ukud, kemudian nanti ada e, mufrad, Kemudian ada bilangan ma'tuf. Nah, kalau dikatakan bilangan murakkab, berarti yang kalian tergambarkan itu adalah bilangan 11 sampai bilangan 19. Kalau dikatakan bilangan mufrad, berarti dari bilangan 1 sampai 9, itu mufrad. Ya, atau 3 sampai 9. Kalau dinamakan al-fadlul uqud, itu dari bilangan 10, 20, 30 sampai seterusnya. Paham? Kalau dikatakan ma'tuf, al-a'dadu al-ma'tuf, Berarti dari bilangan 21 sampai seterusnya. Sumiyat murokkabatan. Bilangan murokkab ini dinamakan sebagai bilangan murokkab. Ya. Al-adadu al-murokkab, fa'ilnya, naibul fa'ilnya nanti. Domir mustatir takdirnya ia kembali ke al-adadu al-murokkabah. Bilangan, bilangan murokkab dinamakan sebagai bilangan murokkab. Kenapa? Li'annaha dikarenakan bilangan tersebut tatarok kabu itu tersusun min juz'aini dari dua bagian. Bila fasilin bainahuma tanpa ada pemisah di antara keduanya. Ya. Antara bilangan ahada dan asyara itu bersambung langsung tersusun dari dua bagian tanpa ada pemisah. Walaysa bainahuma harfu atfin dan tidak ada di antara kedua bilangan tersebut huruf atof Berbeda dengan 21, 22 itu memakai huruf atof. Paham? Kalau bilangan ini tanpa menggunakan huruf atof dan tanpa ada pemisah di antara keduanya. Ya, tanpa ada pemisah di antara keduanya dan juga tidak memakai perantara harfu atfin. Jadi kalau ditanya apa alasannya kenapa dinamakan bilangan merokap Jawabannya karena dia tersusun dari dua juz tanpa ada pemisah dan tanpa perantara huruf atof. Makanya dinamakan bilangan murakkab. Wal a'dadu al murakkabatu hiya ahada asyara ihda asyrata isna asyara isnata asyrata salasa asyrata salasata asyara arba'a asyrata ya arba'ata asyara khumsata asyara khumsa asyrata sitta asyrata, ta asyara, dan seterusnya itu sampai tis tis'ata asyara atau tis a asyrata. Itu disebutkan lafat muzakar sama lafat muannasnya sekalian maksudnya. Kemudian wa kullu adadin dan setiap bilangan min hadhil a'dadi dari bilangan-bilangan ini yatakawwanu min juz'aini itu terbentuk dari dua juz. Mislu ahada asyara. Contohnya ahada asyara. Al-juz'u al-awwalu yusamma as sadru Juz yang pertama yaitu ahada dinamakan sebagai as sadru Wal juz'u asani dan juz yang kedua yaitu asyara yusamma al-ajuzu, al-ajuza. Berarti istilahnya nanti as al-ajuz. Itu istilah untuk bilangan murakkab. Bilangan yang pertama dinamakan sebagai as yaitu awalan ya. Kemudian al-ajuz yang kedua dinamakan sebagai bilangan al-ajuz huwa asyara. Ya, dan dia itu al-ajuz di sini adalah bilangan sepuluh. Seperti salah satu asyara. as huwa salah satu Bilangan sodernya itu adalah bilangan tiga. Al-ajuz huwa asyara. Dan bilangan al-ajuznya adalah asyara. Jelas? Jadi bilangan ini terbentuk dari dua bagian. Ahada asyara Juz yang pertama dinamakan asadru, juz yang kedua dinamakan sebagai Al-Ajuz. Tamyizul di al-murakkabi. Ya. Tamyiz dari bilangan murakkab. Tamyizul adadi al-murakkabi yakunu mufradan mansuban. Tamyiz adat da yang murakkab itu selalu berbentuk isim mufrad dan dibaca nasab. Ya. Dia berbentuk isim mufrad kemudian dibaca dengan harokat nasab. Seperti safaro ahada asyara rojulan. Ya, telah bersafar 11 orang laki-laki. Atau safarat ihda asyrata imra'atan. Ya, safarat ihda asyrata imra'atan. Rojulan tamizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ya rojulan itu adalah tamiz yang dibaca nasab dan tanda nasabnya itu dengan fathah. Imro'atan tamyizun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Imro'atan juga adalah tamyiz yang dibaca nasab dan tanda nasabnya itu menggunakan fathah. Paham? Jadi kalau ditanya tentang bagaimana tamisnya bilangan murakab, mufrad, mansub. Ya. Bilangannya itu adalah mufrad, mansub. Kemudian at-tazkir wa ta'nisu fil a'dadi al-murakkabati. Memuzakarkan dan memuannaskan pada bilangan-bilangan murokkab. Jadi pada bilangan murokkab ini nanti kapan bilangan itu dibuat dengan lafadz muzakkar dan kapan bilangan itu dimuat dengan lafadz muannas. Dan itu juga kemarin sudah pernah kita bahas masalah ini ya. Kita lihat pembahasan beliau. Al-adadani. Dua bilangan ahada asyara sama isna asyara fi hazainil adai fi hazal fi hazaini al adaini itu adaini atau al adadaini itu yuwafiku as-sadru al-ajuza wa tamyiza fit tazkiri wa ta'nisi. Bilangan 11 dan 12 bilangan dua bilangan ini itu selalu mencocoki iwafiku as-sadru al-ajuza wa tamyiza. Berarti asodru yaitu bilangan yang pertama itu selalu mencocoki bilangan yang kedua al-ajuznya dan bilangan yang eh, dan tamiznya fit tazkiri dari sisi muzakkar dan sisi muannasnya. Artinya kalau bilangan 11 sama 12 dalam sisi memuzakarkan dan memuannaskan itu selalu mencocoki juz yang pertama kita sebut dengan namanya tadi asodru, itu selalu mencocoki juz yang kedua. Artinya kalau juz yang kedua muzakar juz yang pertama muzakar Juz yang kedua muannas, juz yang pertama muannas. Wa tamyiz dan juga selalu mencocoki tamiznya. Artinya Tamisnya muzakar, juz yang pertama muzakar. Tamisnya muannas, juz yang pertama juga muannas. Ya, dari sisi muzakar dan muannasnya. Seperti kita lihat contoh. Ja'a ahada asyara rajulan. Telah datang 11 orang laki-laki. Di sini permasalahan kita adalah asyara. Asyar eh ahada. Ahada ini itu selalu mencocoki al-ajuz yaitu asyara dan tamisnya yaitu rojulan ajuznya nanti muzakkar, tamisnya juga muzakkar, maka ahadanya yaitu asadrunya juga pasti muzakkar. Ya. Kemudian ja'at ihda asrota imroatan. Di situ dibaca ihda bukan dibaca ahada. Karena ahada itu lafadz mufrad, lafadz muzakkar, ihda itu lafadz muannas. Paham? Kenapa dibaca muannas? Karena asrota juga muannas dan imro'atan juga mu'an mu'annas. Maka dibaca ehda. Kalau dalam kitab yang kemarin kita bahas, kalau bilangan satu dan bilangan dua, baik ketika dia mufrad atau dia murokab, dia itu nanti selalu mencocoki dengan tamiznya. Ya, dia selalu mencocoki tamiz tamiznya. Tamiznya muzakar, dia muzakar. Tamiznya muannas, dia pun ikut muannas. Kemudian contoh jaa isna asyara rojulan. Ya. Isna dibaca muzakkar. Kenapa? Karena asyara muzakkar, rojulan juga muzakkar. Kemudian ja'at isnata asyrota imro'atan. Dibaca isnata mu'annas. Kenapa? Karena al-ajuznya, yaitu bilangan keduanya, asyrota mu'annas. Dan tamiznya juga mu'an, mu'annas. Paham? Jadi kalau bilangan sebelas ini kan kita bahas tentang adat murokab ya. Kapan adat murokab itu dibuat muzakar dan kapan dibuat muannas. Perincian pertama, 11 sama 12 itu selalu mencocoki tamisnya. Ringkasnya seperti itu. Tamiznya muzakar, 11 12 ini juga muzakar. Tamiznya muannas bilangan 11 dan 12 juga dihukumi muannas, dibuat muannas. Kemudian kata beliau, "Inna bananzuru fi hazainil amsilati najidu tawafuqan baina sadri wal ajzi." Ketika kita melihat, kita memandang pada contoh ini, kita dapatkan ada kecocokan tawafuq wafaqa yuwafiku. Nanti wazannya adalah tafa'ala yatafa'alu tawafuqan. Ada kecocokan antara as-sadr yaitu juz yang pertamanya wal ajuz yaitu juz yang kedua. Ya, dari sisi jenisnya ya. Kalau ajuznya muzakar asodrunya muzakar Kalau ajuznya muannas, asodrunya juga muannas. Najidu asodra ahad asodra ahada wal ajuza asyara wa tamyiza rajulan yatafawaku kullun minha ma'al akhari min haitsu tazkir. Ya, kita dapatkan lafat sodernya ahada dan ajusnya asyara dan tamisnya rojulan itu saling setiap dari dari lafat-lafat tersebut saling mencocoki dengan yang lainnya dari sisi muzakarnya. Paham? Dari sisi muzakarnya semuanya saling mencocoki. Wa kadzalika indama nanzuru ilal misali asani begitu juga ketika kita melihat pada contoh yang kedua, najidu as ihda wal ajuza asyrata watamiza imra'atan yatafawaku kullun minha ma'al akhari min haitsu ta'nis. Setiap dari lafaz tersebut juga saling mencocoki dari sisi muannasnya. Kemudian berikutnya Al-a'dadu salah sata asyara atau salah sa asyrota sampai kepada ata asyara. Bilangan 13 dan 19. Bilangan 13 sampai 19. Kalau tadi kan 11 dan 12. Sekarang ini bilangannya bilangan 13 sampai 19. Bagaimana memuzakarkan dan memuanaskan bilangan tersebut? yutabiku al-ajuzu at-tamyiza fit tazkiri wa ta'nis wa yukhalifani as-sadra lihat bilangan ajuznya berarti bilangan yang kedua ya susunan yang kedua itu mencocoki at-tamyiz mencocoki tamyiznya berarti asyara atau asyratun asyrata itu selalu mencocoki tamyiz. Fit tazkir wa ta'nis, dari sisi muzakkar atau muannasnya. Paham? Wa yukhalifani, dan dua keduanya tadi, yaitu al-ajuz dan tamyiz, berarti bilangan asyara dan tamyiznya, keduanya itu selalu menyelisihi asodro, yaitu bilangan yang pertamanya. Makanya kalau kita bahasakan kemarin ini, lebih mudahnya, bilangan 3 sampai 9, baik ketika mufrad atau murokab, itu selalu menyelisihi makdutnya, Ya, selalu menyelisihi tamyiznya. Paham? Sekarang kita lihat contoh. Ja'a salasata asyara taliban. Telah datang 13 orang pelajar laki-laki. Sekarang kita lihat kodahnya tadi. Yutobiku al-ajuzu. Bilangan ajuz, berarti di sini adalah asharo. Itu yutobik, mencocoki at-tamyiza. Tamisnya di sini pasti adalah toliban. Berarti asharo sama toliban itu selalu saling mencocoki dari sisi muzakkar dan dari sisi muannas. Artinya kalau di situ tamiznya muzakkar, asyara disebut dengan lafaz muzakkar. Kalau tamiznya nanti muannas, maka asyrata disebut dengan lafaz muannasnya. Paham? Wa yukhalifani dan keduanya ini yaitu asyara sama taliban ya al-ajuz sama atamiz. itu selalu men menyelisihi asodro yaitu menyelisihi bilangan pertama ya berarti menyelisihi salah salasata. Artinya, kalau asyara sama toliban nanti muzakkar, bilangan awalannya 3 sampai 9-nya itu itu selalu muannas. Kalau bilangan asyara sama tolibannya sama tamisnya nanti muannas, maka salah asalnya di situ nanti sebagai muzak muzakkar. Fal ajuz asyara mutabiqun tamis toliban Ajuznya adalah asyara itu mencocoki tamyiznya taliban fit tazkir dari sisi muzakkar. Wa mukhalifani dan keduanya itu menyelisihi li sodri untuk as yaitu salah satu fit ta'nis dalam sisi muannas. Ya, dari sisi muannasnya nanti berbeda. Kemudian contoh, jaa salasa asyrata talibatan. Di situ jelas ya, asyrata dibuat muannas. Kenapa? Karena talibatan juga muannas. Dan bilangan salasanya dan bilangan salasanya itu dibuat muzakkar. Kenapa? Karena al-ajuznya dan dan tamyiznya itu muannas, maka asodernya itu dibuat muzakkar. Tolibatan fi wa mukhalifan li sodri salasa fi tazkir. Menyelisih e, bilangan sodernya, yaitu bilangan tiga dalam sisi muzakkar. Kemudian berikutnya sekarang, kalau dari sisi memuzak apa jenisnya sudah kita sebutkan. Bilangan murokab, untuk kapan dia dibuat muzakar, kapan dia dibuat muannas sudah kita sebutkan. Sekarang kita ingin membahas tentang i'rabul adadil murakkabi. I'rab dari bilangan murakkab. Bagaimana mengi'rab bilangan murakkab itu? Dan ini juga sudah pernah kita lewati dahulu. Yakunu mabniyan ala fathil juz'aini fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin ala hasabi mauqi'iha fil jumlati. Bilangan murakab yakunu dia itu selalu mabniyan alal fathil juz'ain. Dimabnikan di atas fathah kepada dua juznya. Jadi mau juz yang pertama atau mau juz yang kedua, mau as ataupun mau al-ajuznya, semuanya nanti dibaca dengan mabniun alal fathi. Ya, dia dimabnikan di atas fathah ahada asyara, ihda asyara, isna asyara, ta asyara, ata asyara. Bagaimanapun keadaannya, semuanya dibaca mabni. Ya, semuanya dibaca mabniun alal fatih. Dan ini mabni asli ya, termasuk mabni asli. Karena kan isi mabni itu ada dua. Ada mabni yang memang dasarnya dia itu mabni. Ada mabni dikarenakan tuntutan keadaan. Aslinya enggak mabni tapi karena kemasukan sebuah amil yang menuntut harus mabni, maka dia dibaca mabni. Seperti isimnya la nafiyatul jinsi mabniun alal fathi. Padahal aslinya itu enggak mabni. Seperti la rojula fiddari. Rojula di situ bukan isim mabni aslinya. Ya. Aslinya rojulun mu'rob dia. Tapi karena kemasukan la nafiyatul jinsi sebagai isimnya, maka dia mabniun alal fathi. Itu mabni yang lil arid karena ada sebuah tujuan. Paham? Kalau ahada asyara bilangan murakkab ini mabni asli. Memang dasarnya mabni bukan karena ada tuntutan amil bukan. fi mahalli rafin dia nanti di i'rab karena dia isim mabni artinya i'rabnya nanti harus memakai fi mahalli karena kaidahnya semua isim mabni i'rabnya nanti harus menggunakan fi mahalli fi mahalli rafin menduduki kedudukan rofa, au nasbin atau menduduki kedudukan nasab au jarin atau menduduki kedudukan jar ala hasabi mauqi'iha sesuai dengan kedudukan dia fil jumlah di dalam sebuah jumlah ya sesuai dengan kedudukannya dalam sebuah sebuah jumlah. Kalau kedudukannya sebagai fa'il berarti fi mahali raf'in. Kalau kedudukannya sebagai isimnya inna berarti fi mahali nasbin. Kalau kedudukannya sebagai maf'ul bi berarti fi mahali nasbin. Kalau kemasukan huruf jar berarti fi mahali jarrin. Alasannya jelas ya, kenapa menggunakan fi mahali? Karena bilangan murakkab ini semuanya mabni dan isi mabni itu i'rabnya menggunakan fi mahalli. ada al-adada isna asyara. Nah, dikecualikan dari hukum ini itu bilangan 12 Fal juz'u al awalu, juznya yang pertama, fihi yu'rabu kal musanna. Di dalamnya itu di i'rab seperti i'rabnya isim musanna. Makanya bisa dibaca isna asyara atau isnai asyara. Paham? Bilangan 12 itu dikecualikan. Kalau bilangan 11 sampai 19 tadi selain 12 itu kan kedua jusnya mabni. Ya. ada asyara, salah satu asyara, semuanya mabni alal fatih Tapi kalau bilangan 12 itu jus yang pertamanya asodarnya yaitu isnanya atau isnatanya itu i'rabnya seperti i'rabnya isim musanna. Fal juz'u al awwalu fihi yu'rabu kal musanna. Di i'rab seperti isim musanna. Artinya kalau dalam keadaan rofa menggunakan alif, kalau dalam keadaan nasab atau dalam keadaan jer itu menggunakan ya. Kalau dalam keadaan rofa bacanya isna asyara atau isnata asyara, isnata as, isna asyrata atau isnata asyara. Kalau dalam keadaan nasab isnai asyrata atau isnai isnatai asyara. Nah, dalam keadaan jer juga seperti itu. Ingat ya. Di sini beliau katakan yuk yu'rabu kal musanna, di i'rab seperti isi musanna. I'rabnya saja. Tapi tidak dinamakan isi musanna. Bukan isi musanna ini ini namanya mulhak bil musanna. Ya, bilangan dua itu isnani, isnatani itu i'rabnya i'rab isi musanna tapi tidak dinamakan bagian dari isi musanna. Paham? Namanya mulhaq bil musanna. Ya, mulhaq bil musanna. Contoh sekarang lihat, mislu jaa ahada asyara taliban, ahada asyara fa'ilun mabniun 'alal fathi al juz'aini. Berarti kalau di i'rab nanti ahada asyara fi mahalli raf'in fa'ilun mabniun alal fathil juz'ain. Dia dimabnikan di atas dua juznya. Berarti iraunya gimana nih? Ja'a fi'lul madi mabniun alal fathi. Ahada asyara ismun mabniun alal fathil juz'aini. Paham? Fi mahalli raf'in fa'ilun taliban ismun mansubun wa alamatu nasbi al-fathatu az-zahiratu ala akhirih li'annahu ismul mufradi tamyizun. I'rabnya eh, nanti seperti itu. Ya, ahada asyara ismun mabniun alal fathil juz'aini. Ya, dia adalah isim mabni di atas fathah untuk kedua juznya. Baru fi mahali raf'in fa'ilun, menduduki kedudukan rafa sebagai fa'il. Karena jelas isim mabni i'rabnya menggunakan fi mahalli. Wa mislu contoh berikutnya raaitu ahada asyara tariban ahada asyara maf'ulun bih mabniun 'alal fathil juz'ain. Berarti i'rabnya nanti ahada asyara ahada asyara ismun mabniun 'alal fathil juz'ain fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Itu i'rabnya enggak lengkap di kitab kita ya. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian wa mislu tu ala ahada asyara rajulan. Ahada asyara di sini dia menggunakan fi mahalli. Fi mahalli jarin mabniun ala fathil juz'ain. Ya ahada asyara ismun mabniun ala fathil juz'ain fi mahalli jarin majrurun ya fi mahalli jarin majrurun karena kemasukan harfu jar. Kemudian al-adadu isna asyara inda kitabatihi ketika kita menulisnya yatakawanu minal juz'ain dia itu tersusun dari dua juz isna sama asyara au isnata sama asyrata al juz'u al awwalu minhuma huwa isna juz yang pertama dari kedua juz itu adalah isna atau isnata yu'rabu kal musanna. I'rabnya isna sama isnata ini i'rabnya seperti isim musanna fa yurfa'u wa alamatu raf'ihi alfa al alifu. Maka dia dirofakkan isna sama isnata ini dan tanda rofaknya itu dengan alif. Wa yunsobu dan dia dinasobkan wa alamatu wa, wa alamatul ya'i. Wa yunsobu maksudnya wa alamatu nasbihi ya wala amatun nasbihi al ya'u dan tanda nasabnya itu nanti dengan ya. Wa yujar dan dijerkan wala matu jarrihi al ya'u dan tanda jernya juga dengan ya. Bainama al ajuzu sedangkan bilangan ajuznya yaitu asyarahnya bilangan keduanya wa asyratun wa asyrata atau bilangan asyratanya asyara atau asyrata kullun minhuma mabniyun alal fatih. Setiap dari dua lafaz tadi itu itu selalu mabni di atas fathah. Seperti perkataan Allah Ta'ala, Inna i'datas syuhuri indallahi isna asyrata syahron. Ya, isna asyara syahron. Ya, isna asyara syahron. Di situ, isna dibuat muzakkar, asyara muzakkar. Kenapa? Karena tamiznya syahron juga muzakkar. Nah. Isna khobarun inna ya marfu'un wa alamatu raf'ihi al alifu li'annahu mulhaqun bil musanna karena dia dinamakan mulhaq bil musanna bukan isi musanna ini ya kalau isnani dikatakan isi musanna berarti mufradnya apa sedangkan syaratnya isi musanna itu apa di antara syaratnya dia harus punya lafaz mufrad setiap isim yang bisa dibuat musanna syaratnya dia harus memiliki lafaz mufradnya masjidani mufradnya masjidun baitani baitani menjadi baitun kolamani kolamun tapi kalau isnani wahidun ya nggak nyambung wahidun lain lafadznya isnani juga lain lafadz makanya dia dinamakan mulhak bil musanna mengambil i'rab isim musanna tapi bukan isim musanna asyara juz'un adadai ya yaitu adalah juz dari bilangan yang kedua mabniun alal fathi dia dimabnikan di atas fathah badalu nunin isnani dia nanti itu sebagai badal dari nun isnani ya di sini beliau mengatakan dia adalah badal dari nun yang ada pada isnani Anak baru tahu ini kalau dikatakan badal ya. Selama ini yang anak tahu karena dia dianggap mudof kepada asyara. Nah, Iropnya isi musanna itu kan kalau dia mudof berarti nunnya dibu dibuang. Tapi musonif di sini ini kalau anak pribadi anak baru tahu kodang ini. Kalau ternyata asyara itu dinamakan sebagai badal dari nun yang ada pada isnani. Kan dia isnani atau isnatani. Tapi ketika bersambung dengan asyara atau asyrota bacanya isna ash asyrota atau isnatani asyara. Kata beliau di sini isnani di situ, eh, asyara di situ atau asyrota di situ itu badal pengganti dari nun yang ada pada isnani atau isnatani yang dibuang. Bisa jadi juga ya. Cuman kalau yang anak tahu dari dahulu karena mungkin dia dianggap mudof kepada asyara Wadahnya isi musanna kalau mudof nunnya itu dibuang. Syahron, Anda belum lihat di kitab mausu'ahnya ini kan di kitab mulakhos ini kan ada lebih luasnya di atasnya mausu'ah. Syahron tamyizun mansubun wa matunas bihi al-fathatu. Syahron di situ adalah tamyiz yang dibabani yang dibaca nasab dan tanda nasabnya itu dengan fathah karena isi mufrad.